Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman bukan hanya mengaku menyatakan aku beriman, bukan. Sesungguhnya orang-orang beriman dan dia memantapkan imannya dengan memperbanyak amal yang soleh ulaikahum khairul bariyah mereka menjadi manusia-manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik bukan karena baju, bintang, pangkat, tirtel, uang, rumah, bukan itu. Manusia yang terbaik menurut Al-Quran adalah yang beriman dan beramal soleh. Ulaikum khairul bariyah. Terus gimana? Apa yang Allah janjikan kepada mereka khairul bariyah orang-orang yang baik tadi itu? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada balasan untuk mereka akan disediakan jannatu adnin surga surga aden tajri min tahtil annar di bawah surga itu mengalir sungai-sungai yang sangat nikmat airnya yang jernih sungai dari air yang jernih sungai dari susu yang tidak pernah berubah baunya yang tidak pernah rusak sungai daripada madu yang murni sungai daripada khamar yang sangat menikmatkan sampai kapan dia di situ satu tahun dua tahun kalau kita masuk hotel yang indah bayar mahal hotel berbintang 5, 6, 7 bayar mahal cuma satu hari dilayani seperti raja nggak bayar diusir rinti seperti maling di surga begitu nikmat berapa hari khalidina fiha abada selama-lamanya di dalamnya nggak usah mikir keluarnya dah kenapa mereka tadi itu dimasukkan surga yang begitu nikmat selama-lamanya radhiyallahu anhum Allah telah ridho terhadap mereka Allah ridho kenapa? karena di dunia mereka nggak maksiat sama Allah mereka selalu taat kepada Allah, patuh dengan Allah. Hatinya waradu'an dan mereka ridho dengan yang ditentukan oleh Allah. Dijadikan melarat, nggak ngeresuloh. Dijadikan lapar, tetap dia taat, nggak berubah dijadikan nggak punya uang tetap istiqomah nggak berubah dijadikan dia tadi itu nggak punya pangkat tetap dia taat nggak berubah waradu'an mereka rito dari Allah ketentuan Allah di dunia nanti mereka juga ridho dengan pahala yang istimewa dari Allah ada di akhirat untuk siapa itu? itu ciri-ciri bagi siapa? orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka nanti akan ridho dengan pemberian Allah di akhirat bagi siapa? bagi orang maksiat bagi orang berani melanggar ajaran Allah dari kaliman khasya rabbah itu adalah bagi orang khasya yang takut rabbah terhadap Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala iya kan tuh apa kata Ustaz iya kan tuh apa kata Ustaz